Wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas ay fariqun minan nas. Segolongan dari manusia. Man ada orang yattakhidhu yang menjadikan dia min dunillah pada selain Allah. Min dunillah ay ghairallah selain Allah. Dia jadikan Anda ada pada beberapa persamaan amsalan wa Artinya apa? Persamaan. Artinya disamakan dengan Allah atau diserupakan dengan Allah. Yuhibbunahum mencintai mereka hum pada mereka andat yuhibbunahum artinya al-mahabbah cinta itu adalah iradatu ma tarahu au tadunnuhu khaira menghendaki sesuatu yang engkau pandang atau engkau kira baik itu namanya cinta warraubatu fihi dan ambisi di dalamnya artinya ambisi untuk mendapatkannya itu namanya cinta menginginkan sesuatu yang dianggap baik atau dikira baik dan berambisi untuk mendapatkannya. Itu namanya cinta. Kahubbillah seperti cinta Allah. Ini maksudnya yusawwunahum bih fil mahabbah. Mereka menyamakan berhala-berhala atau andat itu dengan Allah dalam masalah cinta. Artinya cintanya kepada berhala-berhala itu seperti cintanya kepada Allah. Yang seperti apa? Al-muqtadiyah lidulli lil mahbub. Yang menjadikan zul hina, menghinakan diri, merendahkan diri kepada yang dicintai wal khudu'i dan tunduk pada yang dicintai yuhibbunahum kahubbillah mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mencintai Allah artinya ya sampai mereka merasa tidak berdaya di depan berhala itu merasa butuh dan tunduk kepadanya karena cinta kita kepada Allah seperti itu. Selalu butuh kepada Allah, nggak berdaya di hadapan Allah dan mengikuti apapun yang dikehendaki oleh Allah. Walladzina amanu sedangkan orang-orang iman iku asyaddu lebih sangat apa nih hubban cintanya lillahi pada Allah. Sedangkan orang iman cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang kafir atau orang musyrik kepada berhala. Kenapa? Karena cintanya orang iman kepada Allah itu murni, nggak terbagi dengan cinta kepada yang lain. Sedangkan orang musyrik cintanya kepada berhala itu terbagi dengan cinta kepada yang lain. Bahkan kadang yang dicintai tidak hanya satu dua berhala, banyak berhala. Dan kadang juga masih dicertai dengan cinta kepada Allah. Sehingga banyak orang musyrik yang ketika keadaannya baik-baik saja, keadaannya tenang-tenang saja, keadaannya normal, senang, yang mereka sembah adalah berhala, yang mereka selalu ingat berhalanya, tapi begitu keadaan sulit, keadaan bahaya, berhala itu mereka lupakan. Yang mereka ingat hanya Allah. Kalau orang iman bagaimana? Karena cintanya murni kepada Allah, keadaan senang ya ingat Allah, keadaan normal ya ingat Allah, keadaan sulit lebih-lebih Walau yara seandainya melihat siapa alladzina zalamu orang-orang yang sesat, maksudnya orang-orang musyrik. Idh al adab ketika mereka melihat al-adab pada siksa. Mereka tahu annal kuwata sesungguhnya kekuatan. Ikulillahi bagi Allah jami'an kesemuanya. Wa anna Allah dan sunya Allah iku syadidul adab. Sangat berat siksanya. Seandainya mereka tahu itu, niscaya mereka tidak akan menyembah berhala. Seandainya orang-orang musyrik itu tahu, sadar, ngerti, paham bahwa ketika mereka melihat siksaan, ketika Allah menyiksa mereka, saat itu mereka sadar bahwa tidak ada kekuatan nah, kecuali kekuatan Allah. Mereka sadar bahwa siksanya Allah sangat berat. Niscaya mereka tidak akan menyembah berhala. Kenapa? Ternyata berhala nggak punya kekuatan apa-apa Ternyata berhala nggak bisa apa-apa. Ketika Allah menurunkan siksa, berhalanya ternyata nggak bisa nolong. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang yang mensekutukan Allah di dunia keadaan mereka di dunia bagaimana. Kemudian akibat yang mereka terima di akhirat seperti apa? Haitsu ja'alu amsalan wa nudhara'a. Di dunia mereka menjadikan berhala-berhala mereka samakan dengan Allah. Mereka banding-bandingkan dengan Allah. Sawuhum bihi fil mahabbah mereka mencin, men, menyamakan berhala dengan Allah dalam urusan cinta. Mereka mencintai berhala seperti mereka mencintai Allah, atau mereka mencintai berhala seperti orang iman mencintai Allah. Itu keadaan mereka. Yuhibbunahum kahubbillah itu pengertiannya. Mereka mencintai berhala seperti mereka mencintai Allah atau mereka mencintai berhala seperti orang iman mencintai Allah thumma dzakara halal mu'minina al-muwahhidin. Kemudian Allah juga menyebutkan menceritakan bagaimana keadaan orang-orang iman yang ahli tauhid. Annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim. Mereka mencintai Allah dengan cinta yang melebihi yafuqu melebihi yang melebihi cintanya penyembah berhala kepada berhalanya. Au yafuku hubba ashabil andadi lillah atau melebihi cintanya penyembah berhala kepada Allah. Lianna hubbal mu'minina khalis karena cintanya orang iman kepada Allah itu murni. Wa hubba ashabil andadi lillahi mushtarak. Sedangkan cintanya penyembah berhala kepada Allah itu terbagi terbagi dengan apa? Cintanya kepada berhala. Thumma tawa'ada haula'il musyrikin nabi. Kemudian Allah mengancam orang-orang musyrik itu. Apa ancamannya? Bi annahum lau alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka lihat dengan mata kepala mereka di hari kiamat. Wa ma yahullu bihim minal amril fadhi' dan perkara atau kejadian yang mengerikan yang menimpa mereka wal azab syadid dan siksa yang yang berat ala syirkihim sebab kemusyrikan mereka itu pertama yang akan mereka saksikan besok di akhirat di hari kiamat mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan dan akan mengalami siksaan yang berat yang kedua mereka akan menyaksikan tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalabah mereka akan menyaksikan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berkuasa dan satu-satunya yang memenangkan. Gimana? Tafarrudillah. Esanya Allah bil kudrah dan kemampuan al ghalabah dan kemenangan. Artinya semua dikuasai oleh Allah. Duna andadihim. Selain berhala-berhala mereka, berhala-berhalanya itu nggak bisa apa-apa. Seandainya mereka tahu bahwa di hari kiamat mereka akan menyaksikan itu, ternyata yang disembah nggak bisa apa-apa. Justru mereka terkena siksa bersama-sama yang disembah. Lantahau amma hum fihi minabbalal. Niscaya mereka akan berhenti dari kesesatannya. Lakinnahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bih. Akan tetapi mereka tidak berpikir itu dan bahkan tidak percaya. Munasabatul ayati lil bab annaha minan nususil mubayyinati li tafsirit tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini adalah termasuk dari dalil-dalil atau nas-nas yang menjelaskan tafsirnya tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dari sisi apa? haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allah yuhibbuhu kama habbatillah faqad asyrak. Dari sisi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menjadikan persamaan-persamaan untuk Allah yang dia cintai seperti mencintai Allah itu sudah namanya syirik. Mencintai Allah tapi juga mencintai yang lain dengan cinta seperti cintanya kepada Allah. Gimana? Cinta yang menjadikan dia bertadallul, merasa butuh, merasa tidak berdaya dan khudu' apa? Selalu menurut kepada yang dicintai. Itu syirik di situ. Tapi kalau cinta-cinta biasa, ya gak masalah, gitu ya. Jadi cinta yang dimaksud ini adalah cinta yang sampai pada derajat ibadah. Kalau cinta-cinta yang tidak sampai pada derajat ibadah, artinya cinta yang tabii, ya nggak apa-apa. Selagi tidak menjerumuskannya pada keharaman. Gitu ya. Fitrahnya manusia. Laki-laki cinta perempuan. Apakah itu syirik? Tidak. Apakah itu haram? Tergantung. Tergantung apakah cintanya itu menjerumuskan dia pada keharaman atau tidak. Manusia fitrahnya mencintai harta dunia. Eh, apakah itu syirik? Tidak. Haram atau tidak? Tergantung. Apakah cintanya dia kepada dunia menjerumuskan dia pada keharaman atau menjadikan dia meninggalkan yang wajib. Fa'ulima anna ma'na tauhid ay yufradar rabbu bihadihil mahabbah. Dari ayat ini diketahui bahwa Maknanya tauhid adalah mengesahkan Allah dengan cinta yang seperti ini. Cinta yang seperti apa? Allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdah. Yang konsekuensinya adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Wadzulla wal khudu'a lahu wahdah. Dan merendahkan diri, patuh, tunduk kepada Allah semata. Adapun patuhnya dia kepada selain Allah adalah mengikuti kepatuhan dia kepada Allah. Dia patuh kepada Rasul. Kenapa? Dia menyembah Rasul? Bukan. Tapi karena Allah perintah, kalau ingin menyembah Allah dengan benar, ikuti Rasul. Dia patuh kepada pemimpin-pemimpin. Kenapa dia menyembah pemimpin? Bukan tapi karena patuhnya dia kepada Allah, Allah perintah taati pemimpinmu selagi dia tidak perintah yang maksiat. Sehingga taatnya dia kepada pemimpin ada batasannya itu. Saya taat pada pemimpin bukan karena saya menyembah dia, tapi karena saya diperintah oleh yang saya sembah, Allah. Tapi ada batasnya. Selagi yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Taat saya kepada ulama, Sebatas apa? Ketika dia mengajari saya, ketika dia merintahkan saya dengan perintah-perintah yang baik, perintah-perintah yang sesuai dengan Quran, hadis. Tidak lebih dari itu. Kalau kita memberikan ketaatan kita kepada makhluk, entah itu pemimpin, entah itu ulama, atau entah itu siapa saja, secara mutlak tanpa batas, Nah, berarti kita sudah menjadikan dia sebagai sesembahan. Ma yustafadu minal ayah. Kesimpulan yang diambil dari ayat ini. Anna makna tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Sesungguhnya maknanya tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah ifradullahi ta'ala bil mahabbah. Memurnikan cinta kepada Allah. Cinta yang seperti apa? cinta yang al-muqtadiyah lidzulli wal khudu cinta yang menjadikan kita merendahkan diri dan tunduk kepada Allah artinya cinta ibadah cinta-cinta yang sifatnya ibadah yang kedua annal musyrikina yuhibbunallaha hubban azima orang musyrik pun mencintai Allah dengan cinta yang besar tapi walam yudkhilhum dzalika fil Islam tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka mensekutukan Allah dengan yang lain dalam urusan cinta. Artinya ada Tuhan lain yang dia cintai selain Allah. Nah, berarti artinya tauhid itu gimana? Artinya tauhid itu tidak hanya saya menyembah Allah, saya cinta Allah, tidak Artinya tauhid kalau menurut ayat ini adalah selain kita hanya menyembah Allah, selain kita hanya ibadah kepada Allah, cinta kita juga harus murni untuk untuk Allah. Adapun cinta-cinta kepada yang lain mengikuti cinta kita kepada Allah dan selagi tidak bertentangan dengan cinta kita kepada kepada Allah. Yang ketiga an annasyirka zulmun. Syirik itu perbuatan aniaya apa artinya aniaya itu? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang berhak dicintai dengan cinta yang mutlak tanpa batas. Apapun yang dia kehendaki saya ikuti. Saya tidak bisa lepas dari dia sama sekali. Saya tidak bisa jauh dari dia sama sekali. Yang berhak dicintai dengan cinta yang seperti itu hanya siapa? Hanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita Allah Yang memberi hidup kita Allah Yang menentukan kapan kita mati adalah Allah Yang punya surga neraka adalah Allah Yang mengatur semua alam adalah Allah Mestinya yang dicintai dengan cara seperti itu hanya hanya Allah Kok ada selain Allah yang dicintai dengan cara seperti itu? Ini syirik, ini aniaya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang keempat al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah. Ancaman untuk orang-orang syirik musyrik di hari kiamat. Apa ancamannya? Siksa. Idh yarawunal adab. Saat itu mereka akan melihat bagaimana siksa yang menimpa pada mereka. Jadi barangkali ada orang yang merasa aneh, saya itu sangat apa? Saya itu cinta Allah. Kok masih dikatakan syirik? Saya ini taat Allah tapi kok masih dikatakan syirik? Kenapa? Jawabnya, karena taat Allah, cinta Allah saja tidak cukup. Kalau kita tidak membatasi taat kita kepada makhluk, kalau kita tidak membatasi cinta kita kepada makhluk, apalagi sampai mencintai sesuatu yang tidak berhak dicintai, cinta pada berhala. Sudah itu syirik. Sekecil apapun cinta kita kepada berhala itu syirik. Wa الصحيح عن النبي صلى sallallahu Wasallam wasallam annahu